Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, enggak bisa ada yang menghitungnya. Namun banyak-banyak juga kita kadang-kadang terlambat untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wa nauzubillah min zalik. Dan alhamdulillah kita terpatri dalam diri kita untuk senantiasa menuntut ilmu, menuntut ilmu agama, menuntut ilmu Allah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saudara-saudara kami dari Provinsi Banten, apa kabar? Ibu-ibu sehat nih? Seger benar? Dari dari Merak jam berapa? <laughs> jam 12. <laughs> Alhamdulillah, syukurlah Bapak-bapak sehat nih, Ustaz? Masya Allah, kita ngaji ya dan berbahagia sekali pada pagi hari ini temanya adalah motivasi Allah untuk manusia. Motivasi Allah untuk manusia. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini Masya Allah Ustadz Fadlan Garamatan Luar biasa Ini Ustadz ini kalau dihubungin posisinya ada di Ustaz? Ustadz? Saya di Singapura Saya di Malaysia Tempoh hari ke Eropa Allahu Akbar Luar biasa ya uh, sehat lah Ustaz ya. Alhamdulillah. Uh, yang penting itu dan juga katanya di rumah ada pengobatan uh, tauhid ya. Ya. Insya Allah. Pengobatan yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah SAW. tahun yang silam. Allah Akbar. Itulah segala macam kegiatan-kegiatan Ustadz kita ini. Insya Allah kita doakan semoga Ustadz sendiri yang eh, sehat walafiat dan mudah-mudahan berkah. Amin. Amin. Baiklah pemirsa e, tenang dahulu kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa dan juga saudara-saudara kami di studio mengaji di pagi hari ini sungguh sangat indah. Dan pada pagi hari ini motivasi Allah untuk manusia. Allah itu tidak henti-hentinya memutep memotivasi, oh, susah benar lidahnya, mom, apa? Monipasi. Ya, motivasi, motivasi, <laughs> manusia, nggak ada habis-habisnya terus menerus, dan tentu saja bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebagai hambanya untuk hayo hayo segera segera orang Jepang bilang hayaku hayaku hayaku gitu ya hayo hayo bersegeralah bersegeralah banyak sekali tuntunan dan e, teguran-teguran Allah dorongan-dorongan Allah di Al-Qur'anul Karim untuk senantiasa kita jangan lupa jangan lupa ingat selalu ingat selalu lurus lurus lurus jangan melenceng luar biasa indahnya dan tentu saja sangat indah andai kata kita dengarkan penjabaran mengenai motivasi Allah untuk manusia oleh guru kita yang kita sangat cintai, Ustaz Fadlan Garamatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa televisi Republik Indonesia di mana saja berada, majelis Nurul Salam yang selalu dalam rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berbicara tentang motivasi Allah untuk manusia telah jelas dan sangat banyak. Mulai dari Nabi Allah Adam alaihi salam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua adalah utusan-utusan nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah-risalah dan perintah Allah kepada manusia di muka bumi. Pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kita semua Melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Man kana yuridul harsal akhirat nadid lahu harsal fi harsihi wa man kana yuridul harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang mencari keuntungan akhirat, Allah akan berikan juga dunia kepadanya. Dan barang siapa yang mencari keuntungan dunia, Allah hanya berikan kepadanya sebagian saja. Dan ia tidak akan pernah mendapatkan sedikit pun kebahagiaan atau keuntungan akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kekuatan Allah mulai dari Nabi Allah Adam alaihissalam agar seluruh manusia di alam jagat raya mereka hanya menjadikan satu sumber yaitu sumber ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya bertujuan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata mereka, pendengaran mereka, hati mereka, gerak-gerik langkah kehidupan mereka hanya tertuju kepada Allah hasbi Allah, semuanya kepada Allah. Sehingga mereka tidak pincang, mereka tidak salah, mereka tidak tertimpangan dengan segala persoalan yang sedang direkayasa yang dibuat oleh iblis laknatullah. Maka Allah mengirimkan para nabi dan rasul. Kalimat dalam surat 42 ayat 20 ini sangat dahsyat apabila kita memperhatikan lebih dalam atau kita menteraburi lebih dalam tentang ayat ini berarti sebuah motivasi besar Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan dunia itu tidak akan ada apa-apa. Tetapi kita menjadikan kehidupan dunia menjadi sebuah terminal, menjadi sebuah kapal, menjadi sebuah perahu, menjadi sebuah rumah agar pada saat kita tiba nanti di akhirat kita telah menjadi orang-orang yang husnul khatimah, orang yang beruntung, orang yang sukses. Amin. Oleh karena Allah senantiasa mendorong kita bahwa Barang siapa yang mencari keuntungan akhirat, Allah akan berikan kepadanya dunia. Dan barang siapa yang mencari keuntungan dunia, Allah kasih sebagian. Akhirat dia tidak pernah dapat. Marilah kita menjadikan dunia menjadi lahan untuk kita investasi masa depan kita. Mari kita menjadikan dunia menjadi tabungan kita yang terbaik untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang dalam kehidupan karena mereka memandang dunia berlebihan hmm. sehingga pada saat dia kembali kepada Allah dia tidak sedikit pun membawa apa-apa kecuali membawa kezaliman membawa kecurangan membawa kejahatan bahkan dia dalam perkara-perkara kehidupan ia tidak pernah terbuka hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surat lain bahwa walal akhiratu khairu wa abakuh kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal adanya. Ketika orang menjadikan kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal di dalamnya, mereka berada di alam dunia ini, mereka mempersiapkan sebanyak-banyak yang namanya amsol. Amal soleh. Amal soleh yang bagaimana? Telah jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui al-Islam mengajarkan manusia melalui yang mana amal soleh yang wajib, mana yang sunnah, dan mana amal-amal lain yang mendatangkan rahmat dari Allah untuk mendorong kita membuat akhirat kita lebih baik. Imam Al-Ghazali berpesan kepada kita dalam sebuah kitab, dunia itu penjara bagi orang-orang beriman. dan surga bagi orang-orang durhaka. Sedangkan akhirat itu adalah surga bagi orang-orang beriman dan penjara bagi orang-orang durhaka. Ali bin Abi Thalib dalam sebuah sairnya sangat indah bahwa dunia pergi berlalu dengan anak-anaknya masing-masing. Akhirat akan datang menyongsong juga dengan anak-anaknya. Janganlah kamu menjadi anak-anak dunia tapi jadilah anak-anak akhirat. Ketika kamu menjadi anak-anak dunia, kamu tidak akan pernah sedikit pun bersentuhan dengan akhirat. Tapi ketika kamu menjadi anak-anak akhirat, kamu akan mendapatkan lahan dunia lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TVRI di mana saja berada dan pendengar di studio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika motivasi Allah ini kepada kita, maka marilah kita kembali kepada Allah. Marilah kita lari cari Allah Marilah kita lari cari Allah dengan kekurangan yang kita miliki. Marilah kita cari Allah dengan dosa kejahatan yang pernah kita lakukan di bumi. Marilah kita lari cari Allah dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di bumi. Agar kita tidak menjadi orang yang menyesal. Menjadi orang yang terlantar nanti pada saat nanti tiba di akhirat. Fafiru ilallah Larilah cari Allah dengan al-Islam yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu Ketika orang lari mencari Allah karena ia cari Allah. Ketika orang hidup ingin mencari Allah dengan ibadah kepada Allah, maka yakin dan percaya bahwa Allah terus membimbing orang-orang tersebut untuk menuju perjalanan akhirat yang sempurna lisannya senantiasa toiba di dalam bercakap dan berkata. Tatapan mata sinarnya senantiasa menganugerahkan rahmat dari Allah. Bahkan pendengaran yang dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selalu dihiasi dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Lisannya senantiasa bercakap, nilainya adalah takwa dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mereka yang ketika mereka ada di dunia untuk mencari akhirat mereka. Dan mereka tidak pernah sedikit pun bergeliman dan tersentuh dengan dunia mereka, tetapi mereka menjadikan dunia menjadi sarana dan fasilitas untuk mereka menuju terminal sempurna, yaitu bertemu dengan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu eh, dunia ini sebagai sarana kita sebenarnya ya. Jadi bukan kan kadang-kadang justru dunia ini mempermainkan kita dan asyik dipermainkan oleh dunia ini. Ya, kadu, menarik sekali nih yang disampaikan oleh Ustaz Badlan marilah kita bawa menghadap Allah dengan membawa dosa-dosa. Artinya kita disuruh istighfar rupanya ya. Kita bersihkan diri kita. Artinya mengaku bahwasanya kita ini kulikol insanu doiva, lemah. Kelemahan itu kadang-kadang ditutupi sendiri untuk padahal harusnya kita berpikir pada Allah SWT yang telah disampaikan oleh Ustaz Padang begitu menarik. Silahkan Ustaz Padang diteruskan. Ketika orang dalam kehidupan dia menjadikan Allah sumber ibadah, sumber meminta, sumber bermohon. Hmm. Maka dalam perjalanan hidupnya adalah sukses. Ia tidak pernah menderita, ia tidak pernah curang, bahkan ia tidak pernah membuat kekesalan untuk jiwa dan raganya sendiri. Allah. Oleh karena dia mengerti persis bahwa dia datang dari Allah Maha Suci dalam keadaan suci dan dia akan kembali kepada Allah harus pula dalam keadaan suci. suci. Oleh karena nanti Allah akan menempatkan dia di tempat yang, yang suci. Telah jelas dalam surat 2 ayat 156 di penghujung ayat. Inna lillahi wa inna ilahi iya. raji'un. Memulai dengan kalimat alladzina idza asabathum musibah. Ucapan orang-orang beriman ketika dia kena musibah tetapi kita tidak bicara ucapan, kita ingin bicara penghujung ayat ini. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Datang dari Allah dalam keadaan suci. Kembali kepada Allah harus pula dalam keadaan suci. Karena Allah itu maha suci, menempatkan di tempat yang suci. Maka ketika kita hidup di dunia kita harus bawa mata kita dalam keadaan suci untuk menggapai akhirat yang sempurna. Membawa pendengaran kita harus pula dalam keadaan suci agar pendengaran kita sempurna. Membawa hati kita pun harus dalam keadaan suci agar hati kita ini senantiasa happy karena bersyukur, tulus, ikhlas, bersabar atas apa-apa yang Allah berikan kepada kita di bumi sehingga kita tidak pernah sedikit pun berprasangka buruk kepada Allah Rabbul Alamin dikasih miskin alhamdulillahi rabbil alamin inilah cara Allah membuat saya dekat dengan Allah dikasih susah alhamdulillahi rabbil alamin inilah cara Allah mendidik saya akan semakin dekat dengan Allah subhanahu wa taala dikasih kaya, makin dekat dengan kekayaan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya ingin mencari keuntungan akhirat. Pemirsa TVRI di mana saja berada dan para pemirsa di studio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang melakukan hal ini maka dia telah siap. Dia tidak akan menjadi manusia yang gagal dalam hidupnya. Ia tidak menjadi manusia yang pesimis, tapi menjadi manusia yang optimis dan semangat karena Allah sendiri mendorong dia di bumi untuk menjadi khalifah dari Allah agar membuat kebaikan dan kebajikan. Hmm. Kebaikan untuk menghantarkan dia membuat kebajikan dan kebajikan itu didikmati orang lain. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. sallallahu alaihi wasallam. Kita sama tahu semuanya. Dia adalah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari akhir zaman, yang datang di sebuah kaum yang jahiliyah di mana keluarganya sendiri pun mengusirnya, menolaknya tetapi ia tampil dengan sempurna karena dia ingin mencari keuntungan akhirat. Diusir ia bahagia, difitnah ia senang, bahkan mau diancam dibunuh pun ia senantiasa dalam keadaan rahmat memberi kepada orang lain. Karena mencari keuntungan dunia. Rasulullah mencari keuntungan dunia lalu bangkit mengajarkan al-Islam kepada seantero alam raya. Lalu bagaimana kita menjadi umat Muhammad di akhir zaman? Lihatlah, karena mereka tidak menjadikan Islam untuk mencari akhirat mereka yang sempurna, tapi mereka mencari Islam, ambil Islam sebagai semata-mata mencari keuntungan dunia yang semata, yang tidak ada artinya. Lalu mereka menjual atas nama Islam dalam kehidupan mereka. Ini yang tidak disukai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak aku perintahkan kalian beribadah kepadaku, melainkan atu but, aku but, aku buku, atu perlukan orang-orang yang ibadah kepadaku harus jiwanya tulus, jiwanya sabar, jiwanya bersyukur, sehingga di dalam dia melakukan segala sesuatu di atas alam raya bukan kepentingan-kepentingan dunia tapi sama sama mata menggapai ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadi orang yang senantiasa menggapai akhirat kita yang sempurna dengan memanfaatkan pada saat kita berada di bumi. Para haji, ibu haja haji di dunia. Marilah Allah memberikan sinergi baru dengan motivasi. Mulai dari hajar aswad, berhenti pula di hajar aswad ketika dia lalai titik Allah Subhanahu wa taala akan berhenti di Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kejahatan, maksiat, kesalahan, dosa atau kayak dia kembali kepada Allah dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merasa kita tidak mau kembali kepada Allah, itu berarti kita telah takut dengan perbuatan kotor kita sendiri, perbuatan dunia kita sendiri. Banyak di antara kita di bumi ketika kita bicara kematian. Banyak orang ketakutan. Alasannya bahwa dia belum belum mempersiapkan diri. Belum siap untuk mati. Padahal <laughs> kematian itu adalah hak bagi mereka yang lahir. Kematian adalah hak bagi mereka yang hidup. Marilah mengambil kematian itu menjadi motivasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang terjemahannya orang yang paling cerdas Orang yang paling pandai ialah mereka senantiasa mengikuti, mengingat kematian mereka. Sehingga mereka senantiasa berbuat kebakan. Begitu dia berada di tempat maksiat, mengingat kematian dan pesan Allah, dia kembali kepada kebaikan untuk beriman. Mereka mencari keuntungan akhirat, bekal yang ada di dunia. Marilah kita menjadi orang-orang, bukan menjadi anak-anak di dunia, tapi menjadi anak-anak akhirat. Allahu Akbar. Sungguh indah yang telah disampaikan oleh Ustaz Fadlan tadi yang sangat menarik ini Ustaz. Nabi itu e, berdakwah dengan akhlakul karimah, dengan segala macam cobaan-cobaan disakiti, tadi judulnya sabar. Kemudian hijrah minal Makkahul Mukarramah ila Madinatul Munawwarah. Cobaan yang luar biasa sepanjang perjalanan sebagainya dilakukan dengan sabar. Kemudian juga di Yasrib atau di Madinatul Munawwarah, beliau berdakwah, berniaga, membuat peraturan-peraturan, hukum-hukum berdagang dan sebagainya dengan kesabaran. Nah sekarang yang saya mau tanya nih, kok sekarang banyak betul ya orang tambah mempunyai ilmu yang sangat tinggi, ilmu agama ini, tapi justru kok tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Apa dengan ucapannya yang begitu kasar, memfitnah orang lain, menyakiti hati orang lain. Apakah Nabi kayaknya nggak pernah mengajarkan seperti itu Ustaz Fadlan? Iya. Ya. Enggak pernah kayaknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan kalimat sontoloyo, ah. kurang ajar, brengsek, tukang bahkan bohong. memfitnah orang lain, tukang bohong. Rasulullah nggak pernah mengajarkan itu. Ya Allah. Sampai-sampai Allah sendiri Allamahul bayan. Allah. Allah yang mengajari manusia pandai bicara. Akankah Allah mengajari manusia mengatakan kalimat-kalimat buruk itu? Ya Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Ketika orang menyatakan kalimat-kalimat yang keliru, yang salah dalam hidup, berarti dia telah berguru kepada iblis. Allah. Allah sungguh mulia mengirimkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Oleh karena dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang ingin menjadi teladan bagi orang di atas bumi karena dia semata-mata mencari keuntungan dunia dengan memanfaatkan semata-mata mencari keuntungan akhirat dengan memanfaatkan dunia yang Allah tawarkan kepadanya. Tapi lihatlah manusia di alam raya, mereka mengambil dunia melebihi akhirat mereka. Sehingga tidur pun tidak bisa, makan pun tidak bisa. Sehingga siang dan malam dia sibukkan matanya, hatinya, telinganya, kakinya, tangannya hanya untuk dunia. Begitu dipanggil oleh Allah dia tidak pernah mempersiapkan apa-apa. Karena dia menjadi orang yang hanya mengambil sebagian kecil dunia saja. Dia kira itu menjadi miliknya. Lalu pada saat dia kembali kepada Allah dia menjadi orang yang celaka. Allah Luar biasa ya. Marilah kita menjadi orang yang bukan celaka, tapi menjadi orang ulaika ala hudam mirabbihim wa ulaika hum al muflihun. Menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang sukses dengan motivasi-motivasi yang Allah turunkan kepada Nabi Adam, Nabi Idris, sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang kurang Allah beri motivasi kepada kita, tapi dasar manusia <laughs> dikasih hujan dia bersungut tentang matahari. Dikasih pagi dia menuntut datangnya sore. Tapi dia tidak pernah sabar, bahwa ketika Allah memberikan dia di waktu pagi dia bangkit untuk melihat matahari terbit sebagai cahaya Allah untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena matanya senantiasa memandang dunia melebihi memandang akhirat. Orang yang selalu menggunakan mata ada di kepala, ketika pada saat kematian mereka tidak sedikit pun menatap Allah Subhanahu wa taala. Allah sungguh dekat tapi dia tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saat dia berada di alam raya, dia menjadikan mata untuk melihat dunia lebih besar. Sehingga hak orang lain dia ambil dalam hidupnya. Gula naik, dia ribut. Angkot naik, dia ribut. Tapi ditanya, apakah kamu sholat berjamaah di masjid? Tidak pernah dia diam seribu bahasa. <laughs> Inilah manusia. Tapi ketika ada orang di mana-mana mereka memakmurkan masjid dalam suatu saat mereka tidak masuk ke masjid, mereka pasti demonstrasi kenapa kau tidak masuk ke masjid karena dia ingin saudaranya bersama dirinya, bersama masyarakatnya sama-sama menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat. Itulah perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi akhir zaman lihat orang tidak melihat perjuangannya Rasulullah SAW untuk menghantarkan mereka menuju akhirat bertemu dengan Allah tapi mereka justru mengikuti jejak-jejak setan laknatullah. Sehingga mereka membuat aturan-aturan baru menantang Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Oh, sudah jelas ya gitu ya. Tapi jangan pada deg-degan. Begitu kelihatan nih tegang bener nih. <laughs> Baik untuk meringankan ketegangan barangkali ada yang sudah tidak sabar bertanya. Nah, dari sini dulu lah. Silakan ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama Aksi Mudofar dari Bintaro. Ya. Uh, terima kasih sekali penjelasan dari Ustadz Fadlan bahwasanya manusia itu sangat-sangat banyak lupanya daripada ingatnya. Kemudian resep atau konsep apakah untuk kita sekalian sebagai umat manusia yang senantiasa banyak lupanya daripada ingat ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membawa kelembutan hati kita ini dekat takarub kepada Allah sehingga kita tidak keblangsat hidup kita dengan kehidupan yang digambarkan begitu tidak bisa mengikuti daripada kebaikan manusia itu. Iya, iya. Bagaimana saya ingin menjelaskan daripada konsep dan resep bagaimana sehingga kita bisa ada oleh-oleh untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi nah, wabarakatuh. <laughs> Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama orang harus mengerti Islam itu mabda. Jalan hidup. Ketika seseorang menjadikan Islam itu menjadi jalan hidup, maka yang pertama sebagaimana ulama mengajarkan kepada kita dia bertanya kepada dirinya, "Min aina jita? Dari mana saya ini?" Dari pohon dari batu, dari air, ataukah dari Allah? Ketika orang itu datang dari Allah, pasti min aina jita untuk apa? Datang dari Allah min aina jita untuk apa Allah ciptakan kita di bumi, lahirkan kita di bumi. Dan sesudah itu ada penghujung ayat dari eh, penghujung kalimat dari para ulama wa ilaina al-masir mau kemana sesudah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tugas kita adalah beribadah ketika konsep ibadah itu kita miliki sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan konsep yang tepat dengan al-Islam yang bersumber kepada Quran dan As-Sunnah maka konsep itu kita harus mencintai pertama harus mencintai konsep itu dulu konsep Quran dan konsep As-Sunnah itu dulu banyak orang yang sampai hari ini Al-Quran tidak bisa baca. Tapi majalah porno, uh, mereka baca semuanya. khatam. khatam. Tiap hari beli koran, koran porno. Bahkan koran nomor yang ada TTS mereka beli semua. Tapi koran resmi dari Allah, buku resmi dari Allah, buku yang di dalamnya ada petunjuk orang-orang sukses pada masa lalu untuk dijadikan menjadi ibrah pada hari ini untuk menjadi sukses masa akan datang, jarang dibaca oleh umat Islam. Jadikanlah sumber ini. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam haji wadahnya Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat di padang Arafah, wahai manusia, dengar baik-baik apa yang aku katakan. Jika tahun ini umur saya tidak kesampaian, tidak ada lagi nabi selepas aku. Tidak ada lagi agama selain agama Islam. Kalian mau sukses, kalian mau berhasil. Aku hanya tinggalkan dua pusaka Al-Quran dan As-Sunnah. Wahai manusia, sampaikan kepada orang yang tidak hadir di tempat ini hari ini agar mereka juga menyampaikan pesan saya kepada orang yang tidak melihat saya agar orang yang tidak melihat saya membaca pesan saya ini orang tidak menjadikan Quran menjadi sumber mereka sehingga mereka menggunakan hawa nafsu dan kebodohan di dalam keputusan hidup mereka. Inilah keluaran besar dari kita manusia karena kita tidak wasami'na wa ta'na kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan sesuatu dalam Al-Qur'an ini pasti benar adanya dan sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi banyak orang yang ragu. Iya. Al-Quran yang tadi di lauhil mansus tepat yang paling tinggi Allah dengan sengaja menurunkan ke bumi menjadi sebuah buku motivasi sukses orang di dunia untuk melihat akhirat mereka. Tetapi itu tidak dijadikan oleh manusia menjadi sumber motivasi. Tapi mereka menggunakan hawa nafsu dan daya imajinasi hajalan manusia di bumi. Seakan-akan itu yang lebih hebat. Padahal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang sukses karena dia telah menguasai sumber Allah ini, Al-Quranul Karim, sehingga dia menciptakan suasana. Tubuh badannya, gerak-geriknya, bicaranya, langkahnya, semuanya berakhlak ayat Quran. Kita tidak jauh, kita jauh, kita jauh dari ayat ini, kita jauh dari Quran. Sehingga apa yang terjadi? Ketika orang yang jauh dari Quran, jauh dari sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan seperti apa yang tadi Bapak katakan. Dirinya senantiasa ragu, senantiasa ragu dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Tapi cobalah. Allah bersumpah di dalam Al-Quran. Wahai manusia, kami ciptakan kamu dalam keadaan sempurna. Tapi ketika kami memasukkan sukma jiwa itu dua jalan, jalan kefasikan dan ketakwaan. Kebanyakan di antara kalian memilih jalan kefasikan. Fujuro. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Dua jalan ini yang diambil oleh manusia adalah jalan pintas yaitu fujuro. Mau kaya tapi minta sama iblis laknatullah. Mau sehat tapi pergi berobat sama paranormal. Menjadi orang cerdas, tidak belajar, tapi pergi ambil kertas, dimasukkan dalam air, lalu diminum tintanya. Begitu minum bukan saya bukan cerdas tapi malah bego dalam hidup. Padahal disuruh oleh Allah bekerja, ikro. Bekerja dengan semangat, baca apa yang Allah berikan. Baca dengan Quran, baca dengan As-Sunnah Rasulullah dan baca pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kepastian hidup kepada kita untuk mencari keuntungan akhirat itu dalam keadaan tenang. Orang boleh ribut, tentang BBM. Orang boleh ribut tentang pajak diambil oleh orang lain. Tapi kita tenang karena kita bukan mencari itu. Kita sedang mempersiapkan dan mencari perjalanan kita yang pasti itu. itu ya. Paham, Pak? Barangkali ada di, di, di tengah. Silakan Ibu, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Haja Siti Purwanto uh, dari dari Karawaci. Uh, saya ingin menanyakan kepada Pak Ustadz. Jadi begini, barangkali ini sebagai cuma unek-unek gitu ya Pak Ustadz. Jadi begini yang namanya uh, apa manusia Muslim bertakwa dan ada surga dan neraka itu Terus kalau saya menanyakan yang namanya surga, surga itu segala macam indah segala macam sudah ada gitu katanya kan. Nah terus kalau yang mau saya tanyakan uh, manusia itu hidupnya akan kembali ke sana setelah kembali nanti yang masuk surga berarti ke dalam surga berarti akan hidupnya bahagia terus yang namanya bahagia kalau saya pikirkan di dunia perasaan gitu yang namanya bahagia itu kita berkarya kita mendapatkan hasil hasil itu kita pakai dengan umpamanya membeli mobil kita bahagia uh, membeli motor kita bahagia Eh, naik pesawat kita bahagia, punya rumah kita bahagia gitu karena hasil dari sendiri gitu ya. Nah terus kalau di surga sana segala macam kita sudah ada, mau makan ada, mau tidur ada, terus uh, apa segala macam pakaian ada, segala macam ada tidak pernah bekerja. Jadi seolah-olah apa otak kita ini sudah nggak dipakai gitu ya Ustadz kadang ya, kita punya unek-unek begitu. Dengan kan kalau di dunia ini segala macam yang indah itu yang kita hasilkan sendiri untuk uh, keperluan kita sendiri itulah merasa indah. Kita bertemu dengan seluruh keluarga itu juga merasa indah, itu kan? Uh, pokoknya bertemu dengan teman-teman yang baik kita juga merasa indah. Ya kira-kira begitu aja Pak Ustaz. Terima ya. kasih. Baik. Eh, pertanyaan, pertanyaan masalah uh, kebahagiaan di dunia ya tentu saja eh, berbeda antara bayi dunia silakan pak Oke, terima kasih e, kebahagiaan punya mobil punya motor naik pesawat itu bukan bahagia itu kesenangan kesenangan itu tidak pernah akan selesai mau A mau mobil mau juga naik pesawat begitu naik pesawat ke Malaysia minta mau ke luar negeri yang lain itu kesenangan. Kesenangan ini adalah sampah. Kesenangan ini adalah kotoran. Dan kesenangan ini membuat kita kejar terus setiap hari. Pergi pagi, pulang petang, ingin beli mobil, beli motor, beli mobil, beli motor. Akhirnya pada saat kita berdiri menghadap Allah, Allahu Akbar, beli mobil, beli motor. Kesenangan ini membuat otak kiri kita akan tidak memikirkan Allah. Tapi yang dimaksud dengan bahagia itu tidak pernah berakhir karena hatinya tenang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan batin, sakit ya, Apa kenikmatan di surga? Sedangkan orang kan kalau nggak kerja, makan, tidur segala macam itu perasaan kan tidak ah, enak gitu. Uh, ya, ini Sedangkan enggak. itu kan untuk selamanya gitu. Sedang dijawab Bu, sedang jawab akan ke sana insya Allah. Sedang jawab ya. Ketika orang sudah beribadah di bumi karena menjadikan Allah menjadi sumber tujuannya, hmm. Allah telah jelas mengatakan kepada kita, ketika orang yang bumi mereka berikhlas, beribadah kepadaku, maka Allah kasih balasan. Karena dia sudah berinvestasi di bumi dengan amal-amal soleh yang tulus. Maka di sana dia tinggal bekerja. Dia tidak perlu bekerja lagi. Dia tinggal mengambilnya saja. Itulah Allah berikan. Tapi di bumi ini Allah suruh bekerja. Jangan tidur. Bekerja yang bagaimana? bekerja menuju Allah Subhanahu wa taala. Sama kan kita katanya sendiri ya Pak Ustaz. Ya istilahnya nggak berkeluarga, nggak beranak gitu kan. Ya, ada bubus. Nah, itu selesaikan dulu ya. Jadi ya. banyak orang hidupnya hanya mencari surga. Ini bahaya. Kalau orang hanya berkeinginan untuk surga saja, barangkali dia bekerja untuk tidak mendapatkan rahmat itu. Salat puasa, haji, zakat, infak, sedekah belum tentu membuat kita masuk ke dalam surga. Karena terkadang kita menghadap Allah dalam keadaan dua pilihan. Pilihan dunia dulu baru pilihan akhirat. Tapi ini maksud oleh orang bisa mendapatkan surga itu karena rahmat di mana rahmat orang tadi hatinya tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Jadi bukan dia mendapatkan mobil yang mewah lalu dia mengatakan saya bahagia. Ini nanti membuat dia celaka dalam hidup. Tiap hari hanya menyikirkan. Mobilnya ditabrak, dia pasti hasilnya susah. Karena dia memikirkan mobil. Tapi ketika dia memikirkan tentang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah berikan. Dia bawa mobil itu untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan kebahagiaan. Tetapi kalau kita bilang naik mobil, naik motor, naik pesawat, beli ini, beli itu. Itu adalah kesenangan. Dan kesenangan itu rata-rata adalah menipu melalaikan melalaikan membiarkan bahkan membiaskan kita tergombal dengan ketenangan itu dan akhirnya kita menjadi orang yang celaka di dalam kesenangan tapi ketika orang menjadikan kebahagiaan hanya tujuannya kepada Allah biarpun mobilnya 10 dia senantiasa biasa-biasa karena yang dia tuju bukan beli mobil tapi dia gunakan mobil untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia naik pesawat bukan karena kesenangan dunia tapi dia naik pesawat karena ingin mencari Allah Subhanahu wa taala. Dia terbang dengan pesawatnya Allah, mencari Allah dengan keimanan. Bukan dengan apa yang Allah berikan kepada mereka lalu mereka membuat dunia mereka yang sifatnya short time, sifatnya sementara itu. Sampai-sampai Allah mengatakan innamal khayatu dunya laibu walah. Laibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu permainan dan panggung sadiwara. Ada mobil minta lagi motor, ada motor minta lagi yang lebih besar. Sudah punya kulkas minta punya AC. Itu aja kerjanya berpikir. Tapi tidak pernah berpikir di dalam tubuh badannya dan rohaninya bahwa kalau hari ini saya tidak sholat duha, saya berusaha besok harus sholat duha. Hari ini saya tidak baca Quran, maka sebentar sore saya sudah bisa harus baca Quran. Dia hanya membuat masa depan akhiratnya dengan mencari keuntungan akhirat. Memanfaatkan dunia mereka. Dalam surat 28, Wa batagi fi ma atakallahu darul akhirah. Dan carilah apa-apa yang Allah anugerahkan kepadamu untuk negeri akhirat dengan memanfaatkan dunia ini. Jangan kita bangga dengan mobil, tapi kita tidak pernah bangga dengan apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bangga dengan ketulusan karena kita bukan mencari dunia. Dunia adalah terminal. Dunia adalah kapal, dunia adalah jembatan, dunia adalah pesawat. Bagaimana kita gunakan terminal, kapal, pesawat untuk segera terbang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala persiapan, persiapan iman, persiapan al-Islam yang kita miliki sehingga kita tidak pernah ragu, sakit pun kita bahagi. Begitu dipanggil oleh Allah meninggal dunia, kita bahagia karena kita sudah mempersiapkan dirinya. Sementara yang kita kerjakan di dunia tidak ada satupun yang kita bawa. Mobil yang kita kerja tiap pagi, siang, malam, kita pergi mobil hanya di garasi, tak bisa dibawa masuk dalam kubur. Maka Allah memberi motivasi supaya kita hati-hati dalam kehidupan. Sukses dalam kehidupan dengan bahasa yang indah tadi. Barang siapa yang mencari keuntungan akhirat, Allah berikan juga dunia kepadanya. Dan barang siapa yang mencari keuntungan dunia Allah hanya kasih sebagian saja Akhirat dia tidak dapat Tapi lihat manusia di bumi mereka begitu rakus mencari dunia, dunia, pagi dunia, sore dunia, malam dunia, besok pagi lagi dunia terus. Sehingga ketika ditawarkan tauhid kepada dirinya, dia hatinya tertutup, matanya berpura-pura buta, telinganya berpura-pura tuli. Begitu Allah mencabut roh dari tubuhnya, ia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa sudah paham Bu ya. Artinya bahwasanya di dunia ini kan sebagai sarana saja ya semua keterangan ada di Al-Qur'an Karim uh, walal akhiratu khairul laka minal ula ya kita di sarana saja di dunia ini menuju bagus juga pertanyaannya itu uh, urusan surga kita serahkan pada Allah SWT informasi mengenai surga uh, juga sudah diceritakan di sini informasi mengenai neraka juga juga ada di Al-Qur'an Karim yang penting marilah kita berbaik-baiklah di dunia ini atas segala macam motivasi dari Allah SWT Baiklah pemirsa dan eh, saudara-saudara kami di studio, kita tenang-tenang dulu, kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah pemirsa masih berada bersama kami di mimbar Nur Salam yang sangit, sangat-sangat kita cintai. Sampai sangit ya. Ingat dunia terus jadi ingat sangit jadi Sangat kita cintai ini mimbar Nur Salam yang senantiasa kita rindu-rindukan setiap saat. Dan juga eh, saudara-saudara kami di studio. Eh, silakan masih ada pertanyaan. Silakan Ibu eh, mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Evi apa pun yang mau saya pertanyakan uh, saya ini um, belajar baca Al-Qur'an belum pandai sholat pun juga belum sepenuhnya um, lima waktu tapi keinginan tuh ada Uh, dan sehari-hari yang saya pelajari itu seperti be, membaca katanya Al-Quran itu ya di seluruh bumi ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Jadi saya e, lebih senang bersengkrama dengan pohon, dengan hewan, sehingga saya merasa mereka menjadi teman saya. Bahkan, bahkan pun angin saya ajak bicara. Nah, apapun yang saya inginkan, insya Allah pernah saya minta tolong sama angin, tolong angin jangan hujan dulu, karena saya masih menjemur pakaian untuk supaya kering dan angin tidak hujan tidak membawa hujan ke tempat saya. Terus saya juga sholat sebelum sampai merasa sampai ke sidratul muntaha sholat saya, insya Allah diterima Allah. Itu saya belum merasa puas. Apakah itu dibenarkan atau tidak? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pertanyaan yang sangat jujur. Uh, itulah yang uh, terjadi. Yang biasanya kan pertanyaan itu suka ditutup-tutupi. Itulah yang terjadi kepada uh, eh, atas Ibu Evilasi. Silakan. Oke, okay, terima kasih. Uh, pertama, Allah menciptakan angin, pohon, air, semua itu makhluk. Jangan sampai kita minta kepada makhluk itu itu yang sangat tidak boleh. Angin itu makhluk Allah. Tidak boleh kita minta kepada angin supaya hujan tidak datang. Karena hujan itu juga makhluk Allah. Yang kita minta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menjadi panduan buat kita. Agar kita menjadikan tumbuhan tadi, makhluk Allah yang lain tadi itu bersama-sama. Kita minta sama angin, tapi kita tidak malu sama angin. Dia bertasbih. Kita bermain-main di bawah pohon tapi kita tidak malu sama pohon karena dia bertasbih. Maka kita malulah kepada jiwa kita dengan kekurangan tadi. Sholat kurang sempurna, ngaji belum beres. Bawalah ketidakberesan kita, kekurangan kita itu menghadap Allah. Allah rindu Allah sayang, Allah kangen dengan kekurangan kita. Lalu kita angkat tangan berbohong kepada Allah. Allah akan berikan itu. Asal mau tulus atau tidak. Itu yang dibutuhkan mintanya hanya kepada Allah. Bicara ya, ya. dengan tenang tapi tidak boleh lakukan yang kedua berarti menomor duakan Allah. Ya. Pada akhirnya tauhid kita menjadi rusak. Minta sama Allah tapi minta sama jin juga. Gak boleh. Kepada Allah saja. Dia yang layak kita minta, dia yang pantas kita mohon supaya permohonan itu dikabulkan oleh Allah. Banyak orang karena dia datang ke jin, lalu jin itu memberikan daya khayal, angan-angan, dia bilang ya benar, besok datang lagi. Akhirnya dia kufur kepada Allah, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sirik. Kita punya Allah. Marilah kita ambil dunia ini membuat kesuksesan kita untuk membuat akhirat lebih baik. Mudah-mudahan saudara kita yang demikian itu diampuni oleh Allah SWT Amin Allahumma amin. Baik, ada lagi silakan. Eh, ya bisa silakan, silakan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya eh, Abdul Mufti Ramadan dari Nuar, Papua. Ustadz, yang ingin saya tanyakan Ustadz, saya pernah mendengar cerita Ustadz bercerita kepada kami di Nuar ya. bahwa pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oh, duduk bersama-sama dengan para sahabat kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam e, tersenyum dan ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasul ya Rasulullah kenapa sampai Rasul bersenyum seperti begitu sehingga pada saat itu Rasul memberikan jawaban kepada para sahabat bahwa saya tersenyum karena umatku di kemudian hari nanti mereka tidak melihat saya tapi mereka memperjuangkan apa yang telah saya lakukan sekarang ini. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, bagaimana caranya yang kita lakukan kita tidak melihat Rasulullah tapi bagaimana caranya sehingga kita bisa Rasul bisa melihat kita tersenyum. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ternyata Ustaz dari luar ya. Pertama istiqomah. Gitu. Istiqomah di dalam hal kebaikan dan kebajikan. Istiqomah terus, sholatnya tepat waktu. Baca Quran, itu istiqomah. Jangan istiqomah hanya karena punya keperluan. Tahajud nanti punya masalah, punya cita-cita. <laughs> Nanti begitu datang masalah yang kedua datang lagi ya Allah bilang, malaikat bilang, "Wah, ini dari mana dia baru datang?" <laughs> Baru tahu ya. Tidak begitu, harus istiqomah di dalam beribadah. Di dalam keistiqomahan itu jangan mengambil kepentingan lain kecuali mencari ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Benar itu penilaian Allah, keliru itu penilaian Allah. Tetapi sebagai manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kita dengan sunnahnya, dengan Quran agar kiprah perjalanan kita tidak boleh keluar dari sumber-sumber itu. Kalau orang sudah keluar dari sumber itu pasti bikin agama baru, bikin nabi baru, bikin rasul baru, bikin dunia baru. Akhirnya mereka dalam kelompok dunia baru. Hmm. Tapi ketika orang sudah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi sumber yang tepat dari Allah, hidupnya tenang, bahagia. Dia tidak pernah membuat persoalan apa-apa karena dia sudah merasa ketena ketenangan jiwanya dengan sumber yang Allah berikan, yang sudah Allah ajarkan, yang sudah Rasulullah tawarkan kepada manusia di bumi. Tapi itulah manusia. Sekali lagi manusia itu selalu tidak puas. Dikasih pagi mengeluh, menuntut datangnya sore. Begitu turun hujan dia menuntut datang matahari. Padahal pagi, sore, Hujan matahari itu rahmat sama-sama yang didatangkan oleh Allah. Karena dia memiliki keimanan, karena dia tahu dia akan kembali kepada Allah dengan keimanan, maka ketika pemberian Allah itu diterima dengan terbuka, dengan senang hati dalam hidup mereka. Apalagi dia ingin membuat masa depan akhirat yang sukses, maka dia menapaki jalan dunia dia dengan apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Semua kita kembali. Sekali lagi, bagi saudara-saudara yang punya masalah, punya problem, mungkin pernah berdosa, pernah punya kehilafan, Allah sangat rindu. Allah sangat kangen dengan taubat dan doa. Datangilah Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta naik pangkat, datang di paranormal, bayar 10 juta, tidak naik pangkat, paranormal dikejar. Hmm. Datangilah Allah, enggak dibayar. <laughs> Datangilah Allah dengan tulus, angkat dan katakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan memberikan ijabah doa-doa yang kita sampaikan. Begitulah kemurahan Allah. Begitulah kasih sayang Allah. Yang maling diberi rahmat. Yang soleh diberi rahmat. Tidak pernah ada orang soleh waktunya 29 jam. Tidak ada. Maling 24 jam, soleh 24 jam, beriman 24 jam. Mereka sama-sama memanfaatkan waktu mereka 24 jam itu atau menuju Allah atau tidak. Itu yang perlu dilakukan oleh kita sehingga kita membuat akhirat kita menjadi beruntung. Baiklah, kia ini rupanya waktu juga nih, terasa terasa ya. Mesti ditambahin waktunya ya. Asik yang ngaji gini ya. Baiklah pemirsa dan juga jamaah di studio karena waktu juga yang eh, memutuskan kita yang tentu aktivitas lain nanti kita setelah ngaji ini kan kita harus ada yang ngantor, ada yang dagang, ada yang segala macam dan semuanya berpatokan tadi lillahi taala hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kita dengarkan eh, kesimpulan dari Ustaz Badan mengenai motivasi Allah untuk manusia. Silakan. Para pemirsa saja. TVRI di mana saja berada dan di studio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Motivasi Allah tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk membuat hamba-hamba khalifah di bumi menjadi orang-orang yang sukses. Datang dari Allah dalam keadaan suci, kembali kepada Allah pun dalam keadaan suci sehingga mendapat rahmat untuk ditempatkan di tempat yang suci. Amin. Wa nafsi wa Demi jiwa serta penyempurnaan. Fa alhamaha di dalam jiwa Allah tunjukkan dua jalan. Takwa dan kefasikan. Pada aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang senantiasa mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dasyaha. Merugilah orang yang selalu mengotorinya. Marilah kita jadikan dunia kita untuk menuju akhirat dengan sukses sebagaimana Allah mendorong kita barang siapa yang mencari keuntungan akhirat Allah berikan dia juga keuntungan dunia dan barang siapa yang mencari keuntungan dunia Allah hanya kasih sebagian saja. Tapi akhirat dia tidak dapat, dia miskin, dia susah, dia tidak dapat apa-apa. Sampai-sampai Allah juga memberikan motivasi yang lebih lengkap kepada kita. Walal akhirati khairul laka unta ula ula. Dan sungguh kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Akhirat itu lebih baik. Kemudian itu lebih baik, maka berjuanglah di saat kita dalam kehidupan. Amin, Semoga Allah merahmati kita semua amin. di dalam perjalanan kita di dunia menjadi orang-orang yang membuat akhirat kita sukses. Dunia pun kita sukses untuk membuat akhirat jadi. Amin.